Zul Arsy yang memiliki arsy. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya liyunzira yaumat talaq supaya hamba itu mengingatkan umat tentang hari pertemuan kepada Allah SWT yaitu hari kiamat artinya insya Allah jelas sudah dialah Allah yang maha tinggi derajatnya berarti Allah SWT maha tinggi ketinggian Allah itu di dalam dua hal tinggi zatnya dan tinggi sifatnya maksudnya tinggi zatnya Zat Allah itu tempatnya adalah yang paling tinggi, yang maha tinggi. Makhluk yang paling tinggi adalah arsh dan Allah maha tinggi di atas arsh. Berarti zat Allah itu tempatnya paling tinggi. Sifat Allah juga maha tinggi yang dimaksud sifat Allah Maha Tinggi itu apa? Yaitu yang paling sempurna, paling baik. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya, kebaikannya melebihi ketinggian kesempurnaan kebaikan sifat Allah SWT. Minta orang itu punya ilmu dan itu ahli ilmu dari kalangan ulama. Ilmunya lebih tinggi daripada orang biasa. Dan ilmu Allah itu sifat Allah yang paling yang paling tinggi. Nah, ilmu yang paling tinggi bukan berarti di atas, tapi ilmu yang paling sempurna yang tidak ada lagi yang lebih sempurna dan e, lebih baik daripada ilmu Allah. Nah, jadi tinggi sifat itu maksudnya kebaikan dan kesempurnaannya ya, paling paling tinggi. Kalau tinggi zat itu berarti tempat. Nah, seperti bumi itu di bawah atau rendah, langit yang pertama itu langit yang paling rendah Yang kedua lebih tinggi Tambah tinggi langit yang paling tinggi adalah langit yang ketujuh Di atas langit Berarti lebih tinggi lagi daripada langit ketujuh Di atas langit itu ada kursi Di atas kursi Itu ada air Di atas air itu arus yang dibawa oleh para malaikat Nah makhluk yang paling tinggi adalah arsh dan Allah itu di atas arsh. Nah itu berarti ketinggian zatnya. Nah, zatnya tinggi berarti zatnya di atas. Nah kalau sifat sifatnya tinggi, gitu. Misalnya begini, uh, murid murid-murid itu ada di lantai dua kantor guru di lantai satu. Zatnya murid-murid itu lebih tinggi daripada zatnya guru. Zat itu bendanya kalau makhluk. Ya. Kenapa? Karena muridnya di lantai dua dan gurunya di lantai satu. Berarti zatnya lebih tinggi muridnya. Tapi kalau ilmunya meskipun anak e, muridnya itu di lantai dua, gurunya di lantai satu, ilmunya lebih tinggi gurunya daripada muridnya. Nah berarti tinggi ilmu tersebut bukan tinggi zat tapi tinggi sifat. Nah, itu semakin sempurna semakin tinggi itu sifat. Nah Allah maha tinggi zatnya, Allah maha tinggi sifatnya. Derajat itu adalah sifat. Rafi'ul darajati Maha tinggi derajatnya Allah SWT. Zul Arshi yang memiliki arsy adalah Allah. Ya, yang memiliki arsy dan tidak ada yang memiliki arsy kecuali Allah SWT. Ya. Yulqir ruha min amrihi. Allah mengutus malaikat Jibril dengan membawa perintahnya Apabila Allah memerintahkan kepada hambanya maka Allah berfirman kepada Jibril lalu Jibril itu menyampaikan kepada yang dituju oleh oleh Allah Subhanahu taala. Nah, bahkan perintah Allah kepada para malaikat yang lain itu melalui Jibril. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Allah berfirman kepada Jibril, Alaihi alaihissalam Jibril lalu menyampaikan kepada yang dituju oleh Allah Taala. Nah, menyampaikan firman-Nya kepada hamba yang Allah kehendaki, apa tujuannya? Liyunzira yaumat talab supaya putusan Allah yang diberi wahyu dari Allah melalui Jibril itu supaya memberi peringatan kepada umat tentang hari pembalasan, tentang hari kiamat, hari pertemuan dengan Allah Faedah yang diambil berarti Jibril itu adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Apabila Allah memerintahkan hambanya, maka Allah berfirman pada Jibril, lalu Jibril yang menyampaikan. Itu satu. Nah, lalu siapa yang diutus oleh Allah nah, itu semua adalah dengan kehendak Allah dan Allah Maha Tahu siapa yang berhak untuk dipilih jadi utusan. Nah, tujuan apa dengan tujuan apa Allah mengutus Rasul? Tujuannya untuk memperingatkan manusia tentang hari pembalasan. Di ayat yang lain tujuannya Tujuan diutusnya Rasul adalah supaya menyerukan kepada umat agar beribadah hanya kepada Allah. Sama saja. Gitu. Sama saja. Ulama menjelaskan sama saja ibadah kepada Allah supaya nanti di hari kiamat di hari pembalasan ia bisa mempertanggungjawabkan. Tidak mau ibadah kepada Allah nanti gitu, tidak bisa mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Di ayat yang lain tujuannya apa? Tujuannya loh, untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Eh, sama saja. Nah, di ayat yang lain untuk memerintah dan melarang sama saja. Diperintah begini, dilarang begini. Maksudnya sama itu itu adalah tujuan dari tujuan global daripada syariat. Rasul itu diutus tujuannya untuk mengingatkan ke, kepada hamba supaya hamba ini benar berjalan di atas jalan yang benar sehingga selamat di hari pembalasan tidak celaka di hari pembalasan kapan hari bertemu dengan Allah hari kiamat itu yaumahum barizun pada hari mereka nampak muncul dari alam kubur maksudnya waktu dibangun dibangkitkan. Lo katanya bumi hari kiamat itu hancur. Lalu mereka nampak keluar dari alam kubur. Kan bumi kan sudah hancur. Setelah bumi hancur, langit hancur, semuanya hancur. Allah mengganti dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru, dengan matahari yang baru. Nah, itu di hari setelah kehancuran يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات pada hari ketika bumi telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain dan juga langit-langit. Nah, jadi pada hari kiamat, hari kehancuran hancur semua, kuluman 'alaiha fan semua yang di dunia ini hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan kekalah wajah Rabbmu zat yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Nah, setelah hancur semua, lalu Allah mengganti dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru. E, lalu pada e, waktu kebangkitan, semua manusia dibangkitkan keluar dari bumi tersebut. Yaumahum barizun pada hari mereka nampak muncul dari kuburnya layak fa'alallahi minhum syai'un. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi, yang samar, yang tidak diketahui oleh Allah dari mereka. Segala hal tentang manusia Allah tahu semuanya Perbuatannya mulai yang kecil sampai yang paling besar Yang baik maupun yang jelek dulu Allah tahu semuanya gitu layak fa'alullahi minhu ya, tidak ada sedikitpun yang tersembunyi bagi Allah yang ada pada mereka sedikitpun nah berarti Allah maha mengetahui semuanya lalu Allah mengatakan limanil mulkul yaum milik siapa kerajaan dan kekuasaan pada hari ini lillahi wahidil qahar Tiada lain kecuali hanya milik Allah Zat yang satu yang maha perkasa mengalahkan siapapun dan tidak ada yang bisa menahannya Itu kohar, maha mengalahkan Perkasa tidak ada yang bisa menghalang-halangi apa yang Allah kehendaki itu artinya maha mengalahkan Faidah yang diambil di sini Yaumahum barizun Pada hari mereka muncul nampak dari alam kubur Mengingatkan pasti ada hari kebang kebangkitan Berbagai ungkapan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang hari kebangkitan Dan orang kafir itu banyak yang tidak percaya hari kiamat, hari kebangkitan za'amal ladina kafaru allai orang kafir berprasangka tidak ada kebangkitan Qul bala wa rabbi latub'atunna Thumma latunabbaunna bima amiltum Wa dhalika ala Allah yasir Katakanlah bahkan demi Allah sungguh kalian pasti akan dibangkitkan <clears throat> setelah dibangkitkan akan diberitahukan pada kalian semua perbuatan kalian untuk dibalas dan itu mudah bagi Allah semua Nah, berarti pasti ada hari kebangkitan. Layak Allah minhum syaih Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari manusia sedikit pun. Semua diketahui oleh Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Gitu. Apapun yang ada pada manusia, perbuatannya, bekal yang ia bawa mati dari ucapan, penglihatan, pendengaran, pikiran, amal, semuanya diketahui oleh Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, ini Allah ini minhum syai. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Faedah yang diambil bahwa Allah punya sifat al-ilm, Maha mengetahui. Segala sesuatu diketahui oleh Allah sementara tidak ada yang tidak diketahui. Faedah dari memahami sifat Allah ini kalau kita betul-betul sadar Allah Maha mengetahui maka kalau kita beramal tidak butuh ditunjukkan siapapun ya, Karena apa? Karena Allah maha mengetahui Kita beramal, tidak ada siapapun yang tahu Allah maha mengetahui Kita beramal ikhlas, Allah tahu Kita beramal riak, Allah juga tahu Nah, itu Lalu Allah Taala berkata kepada manusia setelah dibangkitkan di hari kiamat, lima mulkul beliau milik siapa kekuasaan pada hari ini? Siapa yang punya kekuasaan, yang ikut berkuasa pada hari ini? Tidak ada satupun yang ikut berkuasa pada hari itu. Raja, raja tidak punya kekuasaan apapun, bahkan mau mempertanggungjawabkan amalnya panglima tidak punya kekuasaan apapun bahkan ia mau mempertanggungjawabkan amalnya semua tidak ada yang punya kekuatan semuanya itu merendah dan tunduk dan mau mempertanggungjawabkan amal karena itu Allah mengatakan lima mulku yaum milik siapa kerajaan pada hari ini lillahi wahidul kohar diri Allah yang satu dan yang satu yang maha mengalahkan. Ya. Faedah berarti di hari kiamat, di hari pembalasan hanya Allah yang berkuasa. Malaikat tidak berkuasa apa-apa, Rasul tidak berkuasa apa-apa, Nabi tidak berkuasa apa-apa, orang soleh wali tidak punya kuasa, apa-apa. Nggak bisa menyelamatkan orang, nggak bisa. Malaikat nggak bisa menyelamatkan, Rasul nggak bisa. Syafaat itu bukan menyelamatkan langsung. Syafaat itu mohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah dia. Maka Allah menyelamatkannya. Nah, jadi itu di hari kiamat. Ya. Nah, Lillahil wahidil kohar milik Allah al-wahid zat yang satu al-kohar yang maha mengalahkan al-wahid adalah nama Allah al-kohar adalah nama Allah dan termasuk asmaul husna dan semua nama Allah punya arti dan dari artinya itu menunjukkan sifatnya menunjukkan sifatnya ini. Nah, ini itu. Yang yang pertama, yang kedua, bukan bukan yang pertama yang kedua, tapi maksudnya ada faedah lagi, faedah lagi itu bahwa itu, Allah itu namanya di antara nama Allah adalah Al-Wahid artinya apa? Satu. Ada yang Al-Ahad. Ahad artinya juga satu. Ada yang mengartikan ahad itu esa, wahid itu satu. Silahkan beli-beli saja. Ya. Nah, adapun saya pernah menyampaikan di sini apa enggak ada Pak Yai yang mengatakan bahwa Allah itu enggak satu. Allah itu esa atau tunggal. Karena kalau satu itu ada duanya, ada tiganya. Ya, gitu. jadi, Allah itu tidak satu. Satu itu bilangan satu, ada bilangan dua, ada bilangan tiga. Lalu siapa? Allah itu tunggal atau Allah itu esa. Karena itu firman Allah, Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, bukan wahid. Nah itu, itu Pak Yai yang belum tahu ayat ini. Ahad juga ada Wahid juga ada di dalam Al-Quran Wahid itu tidak bisa diartikan lain kecuali satu ya. Jadi wahid ya. Lillahil wahid al quran Hanya milik Allah Al-Wahid Yang satu Zat yang satu Seandainya nggak pakai al itu nggak pakai dia dikasih zat wahid satu gitu aja. Iya. Jadi Allah itu satu, Allah itu zat yang satu. Gitu. Meskipun bilangan satu ada, bilangan dua ada, tapi Allah itu satu bukan dua dan bukan tiga. Iya. Tunggal boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tunggal itu ganjil, lawannya genap. Nah kalau satu ada dua tunggal ya ada kena. Nah, nah jadi nah ya, Allah itu satu boleh, Allah itu Esa boleh, Allah itu tunggal boleh. Yang betul bukan Esa, mau Esa. Nah, itu bahasa kalian saja. Zaman eh, orang daerah tertentu nggak ada yang bilang Esa. Gitu. Esa ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu orang lain lagi ketuhanan yang Maha Esa. Yang itu bukan Esa atau Esa itu bahasa Hanbal saja. Nah, yang penting maksudnya Esa itu satu atau tunggal. Nah, Al-Wahid dan Al-Qahar adalah nama Allah dan setiap nama Allah menunjukkan sifatnya. Dari artinya menjadikan sifat. Nah sekarang wahid itu artinya satu. Apakah satu itu sifat? Bilangan itu sifat. Bilangan itu sifat. Sifat itu apa? Sifat itu yang menerangkan zat. Kalau tidak ada zatnya, tidak ada bilangannya. Kalau tidak ada zatnya, tidak ada bilangannya. Contoh, tembok ini kuat bendanya itu zat kuat itu sifat tiang ini besar nah tiang ini besar bendanya itu zat besar itu sifat tiangnya dua bendanya itu zat dua itu sifat jadi bilangan itu termasuk sifat. Kalau bendanya tidak ada, bilangannya tidak ada. Nah, sifat itu yang selalu mengikuti dan yang menerangkan zat itu sifat. Nah, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, pada hari ini ya, hari, hari kebangkitan tadi itu, pada hari kiamat dari bertemu dengan Allah hari keluar dari kubur nah, diungkapkan bermacam-macam terus sekarang pada hari ini itu jeza akan dibalas kullu nafsin setiap jiwa setiap jiwa akan dibalas bima kasabat atas apa yang dia lakukan semua perbuatan akan dibalas pada hari itu perbuatan yang baik apa yang jelek yang dibalas Semuanya yang baik juga dibalas, yang jelek juga dibalas. Nah, jadi itu. Nah, perbuatan yang berupa apa? Berupa apapun, ucapan, penglihatan, pendengaran, pikiran, semuanya. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sungguh pendengaran, penglihatan, pikiran Kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bisa mempertanggungjawabkan dibalas yang baik, kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan dibalas jelek. Nah, itu. Perbuatan tangan juga dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون pada hari ini aku tutup mulutnya yang berbicara tangannya kakinya jadi saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya nah, jadi semuanya dibalas ucapan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun tidak ada satu lakat pun yang diucapkan kecuali ada di sisi Rokib dan Atid ada catatannya akan ditunjukkan dan akan dibalas nah, al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat pada hari ini akan dibalas setiap jiwa atas apa yang dia lakukan la zulmal yaum tidak ada yang dizalimi pada hari ini kalau sampai ada yang diazab Itu bukan dizolimi Tapi itu balasan dari perbuatannya Keadilan yang Allah tegakkan untuknya Dan rahmat Allah jauh lebih banyak Dari keadilannya Bagaimana rahmat Allah lebih banyak dari keadilannya Itu punya kebaikan dilipat gandakan keadilannya nggak dilipat gandakan berarti rahmatnya lebih banyak daripada keadilannya itu punya dosa diampuni karena rahmat Allah karena keutamaan Allah gitu. Nah, berarti rahmat Allah lebih banyak kenapa karena ada yang harusnya dihukum nggak dihukum lebih dikasih rahmat Nah, adapun yang tetap dihukum itu dihukum dengan adil. Nah, baik rahmat maupun adil itu sifat baik, sifat terpuji. Ya. Nah, La zulmal yaum Tidak ada kezaliman pada hari ini Inna Allah sari'ul hisab Sungguh Allah Ta'ala maha, maha cepat sisanya Nah itu takdirnya Kalau Allah menghendaki dihisap dengan sekejap seluruhnya Maka itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Faedah yang diambil ya. Setiap orang pasti akan mendapatkan balasan dari amalnya Nah kalau kita sudah tahu faedah ini Maka pengaruh Orang yang berkeyakinan seperti ini maka kalau beramal soleh akan ikhlas. Kenapa? Karena pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau nggak ikhlas, rugi. Nah, yang kedua, kalau mau berbuat jelek nggak jadi, kenapa? Karena ingat balasan. Kalau sudah terlanjur akan istighfar dan bertaubat karena ingat balasan. Nah, al-yauma tujza kullu nafsin di sana. Pada hari kiamat pasti akan dibalas semua perbuatan. La bilmal yaum tidak ada kezaliman faedah yang diambil Allah tidak zalim sedikit pun ketika ada yang diadab itu karena keadilannya dan lebih banyak lagi yang diberi rahmat oleh Allah sehingga yang harusnya tidak cukup amalnya dilipat gandakan jadi cukup harusnya dosa diampuni itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada kezaliman sedikit dan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman Rasulullah bersabda Allah berfirman itu berarti hadis suci itu bagaimana Allah berfirman dalam hadis suci ini ini haramtu zulma ala nafsi وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا Saya mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Artinya Allah SWT tidak zalim sedikit pun. Nah, jadi saya mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Apa maksudnya Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun? Allah berfirman, wala yazlimu rabbuka ahada tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Tuhanmu Tuhanmu tidak zalim kepada seorang pun Inna Allah la yazlimun nasa syai'a Allah Ta'ala tidak zalim pada manusia sedikit pun Seorang pun tidak ada yang dizalimi Sedikit pun tidak ada yang dizalimi Allah maha adil dan maha pengasih penyayang. Nah, Allah tidak zalim. Kalau di hari kiamat ada yang diadab itu adalah karena keadilan Allah. Inna Allah syari'ul hisab, Allah maha cepat hisabnya menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat itu ada hisab. Lah hisab itu apa? Hisab itu pemberitahuan dan perhitungan amal baik dan amal jelek kepada sis, pelakunya masing-masing. Jadi yang dimaksud hisab itu bukan dihitung satu, dua, tiga, empat begitu dan gitu. Tapi hisab yang dimaksud hisab dari kiamat itu adalah pemberitahuan amal baik dan amal jelek kepada pelakunya masing-masing itu disebut dengan bisa ya. nah itu Nah Allah maha cepat bisa hisabnya apa maksudnya? Semua orang, semua perbuatannya ditunjukkan, disadarkan ini perbuatan melengkap dari awal sampai akhir. seluruh umat manusia diberitahu kayak gitu dan itu sangat cepat. Allah maha cepat bisa. Nah, itu. Itu yang kita baca pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, monggo silahkan. Hmm. Uh, eh, namanya tahu itu kan banyak. Hmm. Jadi saat kita berdoa melalui pada Allah, terus kita kalau menyebut nama Allah, sebenarnya kita ingin rezeki, eh, oh, eh, sehat, atau uh, atau uh, sehat atau mati, mati kalau kita secara banyak akan boleh tidak atau kalau boleh apakah akan mendapatkan sifat itu? Jadi kalau kita berdoa lalu menyebut banyak sifat Allah boleh apa enggak? Jawabannya kalau kita nyusun sendiri ya Nyebut sendiri bukan ngikutin ayat atau hadis ya. Boleh tapi yang benar itu yang cocok yang benar yang cocok. Contoh, kita kepingin misalnya dagang, kepingin berhasil, kepingin rezeki yang halal dan berkah. Maka nama Allah yang disebut yang banyak boleh tapi yang benar dan cocok. Contohnya apa? Ya Rozza, wahai zat yang maha memberi rezeki. Nah kalau kita butuh rezeki apa ada selain ya Razak? banyak. Contohnya apa? Ya Rahman, ya Rahim. Ya. yang maha pengasih, penyayang, penyayang. Ya Karim dan yang maha mulia. Karim itu mulia maksudnya mulia itu berbuat baik. Ya. Nah. Kalau aziz mulia mulianya aziz itu bukan berbuat baik tapi perkasa. Izzah punya kemuliaan punya keperkasaan Tapi kalau karim mulia-mulia itu mulia berbuat baik Memberikan kebaikan Seperti Rahman Rahim ini Nah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Karim, ya Mukti, zat yang maha memberi. Gitu. Nah, jadi boleh-boleh saja Nah, apakah kalau kita membaca nama-nama Allah atau menyebut nama Allah kita diberi sifat itu? Tidak harus. Tidak harus. Ada yang begini. Kita harus paham nama-nama Allah, paham maknanya dan kita harus mensifati diri kita dengan sifat Allah. Ya. Mensifati diri kita dengan sifat Allah. Nah itu. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai dan yang maha pengasih penyayang dan kita juga harus jadi orang yang pengasih penyayang. Tidak harus, tidak harus. Maksudnya tidak tidak semua nama Allah itu cocok. Nih, untuk untuk jadi sifat baiknya makhluk. Contohnya apa? Ya Kabirul Muta'al Yang maha besar dan yang maha ya. sombong ya nah. Loh, sombong itu apa? Sombong itu merasa tinggi, merasa lebih, merasa baik, merasa begitu tidak ada yang lebih darinya atau yang lain itu di bawahnya. Itu sifat Allah dan itu hak. Hak itu maksudnya memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang lebih segala-galanya dan semua makhluk itu rendah di bawahnya. Nah, Allah punya sifat seperti itu, makhluk tidak boleh merasa seperti itu. Meskipun kepada sesama dan di hadapannya itu orang yang rendah, tidak boleh merasa dengan sifat sombong. Misalnya begini, sepuluh orang yang paling pinter itu satu dari sepuluh orang ini tidak boleh dia itu merasa pinter itu dengan merendahkan yang lain itu. siapa yang lebih pinter daripada saya sepuluh orang ini tidak ada tidak boleh punya hati kayak gitu meskipun tidak diucapkan lo kan kenyataan kenyataan itu tidak untuk disombongkan tapi harus disikapi dengan hati bersyukur kepada Allah karena kepandaian itu diberi oleh Allah nah dan tidak merendahkan yang lain kita semua sama saja ada yang lebih di sisi ini di sisi itu karena karena rahmat dan karunia Allah kaya 10 orang itu siapa yang paling banyak hartanya sekarang daripada saya tidak boleh sombong kayak gitu. kalau itu sedang muncul maka harus dengan hati bersyukur kepada Allah semua manusia itu sama saja yang satu punya kelebihan atas yang lain itu karena rahmat Allah. Nah dengan begitu maka tidak sombong. Nah dari itu Nah, jadi tidak semua sifat Allah itu itu baik gitu, sifatnya itu untuk manusia lagi gitu, Allah Taala gitu sifatnya adalah Esa Esa itu apa? tidak ada sekutu gitu, dan makhluk itu tidak bisa punya sifat kayak ini makhluk itu manusia itu makhluk sosial dikatakan gitu ya Allah tidak bergantung kepada siapapun itu sifatnya lah kita justru kita tidak boleh merasa tidak bergantung kepada siapa kita harus bergantung kepada Allah merasa butuh kepada Allah ya Allah kalau enggak kau beri kami tidak bisa apa-apa kalau enggak kau beri kami tidak bisa hidup tidak bisa melihat tidak bisa segala macam nah jadi itu nah jadi ada sifat baik yang itu untuk manusia juga sifat baik ada sifat baik untuk Allah Tapi itu tidak cocok untuk manusia Sifat alilm Allah Maha mengetahui nah, Sifat ilm baik untuk manusia Nah Kalau bilang ampun Ya Allah ya Allah Bukan bisa Iya betul Ya Allah Wahai Allah Ya Ghaffar Ya Rahman Ya Rahim Boleh meskipun minta ampun Ya Rahman Ya Rahim Kenapa? Karena ampunan itu adalah kasih sayang Allah iya. Ada nama-nama yang minta apapun cocok dan ada nama yang gitu, nama Allah yang kalau minta ini tidak cocok menyebut nama itu misalnya seperti ini Misalnya, gitu. Misalnya, ya Allah, engkau adalah zat yang maha keras sisanya, ampunilah saya. Tidak cocok. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah saya. Ya Allah yang pengasih penyayang, ampunilah saya. Gitu. Ya Allah yang maha mengalahkan, ampunilah saya. Tidak cocok. Nah, begitu. Nah, itu ya Allah zat yang maha mengalahkan berilah kami kemenangan kalahkan musuhku musuh Islam nah itu kohar itu maha mengalahkan wahidul kohar yang esa yang maha mengalah. nah apakah boleh makan makanan dari perayaan-perayaan perairan jadi acara-acara yang tidak syar'i seperti acara-acara kematian apa boleh makan makanan dari acara-acara seperti itu? Yang haram itu adalah acaranya. Yang haram itu adalah acaranya. Karena itu, gitu, saya ikut, saya diundang saya datang, tapi saya nggak ikut makan. Yang haram anda ikuti, yang halal anda tidak mau gitu ya gampangnya begitu itu terbalik diundang jangan datang karena yang haram acaranya nah tapi itu ada penjelasan kalau diberi yang betul tidak boleh menerima menerima oh iya pak terima kasih tidak boleh begitu tapi mohon maaf ya Iya. Kalau e, bisa itu sebelum diberi sudah datang duluan menyampaikan saya tidak bisa ikut karena dalam hal ini ada perbedaan antara keluarga jenengan dengan keluarga saya. Nah, contohnya banyak sholat Jumat jenengan ke yang adanya dua kita adanya satu kita berbeda tapi kita tetap bertangga sholat subuh dengan ke masjid yang kunut saya nggak kunut tapi kita tetap bertetangga termasuk dalam hal ini saya berbeda dengan bapak tapi kita tetap bertetangga nah karena itu mohon maaf saya nggak bisa datang dan nggak bisa diantar itu lebih baik Apabila sudah ada di rumah Kalau dibuang itu dosa Kenapa? Yang haram bukan bendanya Yang haram Adaranya Nah tadi itu diantar kok nggak boleh Mendiamkan dan menerima dan terima kasih Oh iya pak terima kasih Itu adalah gambaran setuju Meskipun tidak ikut dan tidak boleh tapi kalau ngomong datang tadi itu menunjukkan nggak setuju, hanya saja itu karena jalannya sendiri-sendiri sampai begitu saya begini. Nah itu begitu. Nah kalau orang itu didatangi dan disamperin itu kalau doa saya juga doakan, tapi kalau salah subuh pak, saya nggak ikut bunuh. Oh iya nggak apa-apa, sama nggak bunuh saya bunuh nggak apa-apa kan gitu ya. Kalau Jumatan Pak saya nggak ke sana, di sana adanya dua pakai bilal, saya ke sini yang adanya satu nggak pakai bilal.